Yang lalu telah dibawakan firman Allah di surat Asy-Syu'ara 215, surat An-Nahl 90, kemudian juga hadis Bukhari Muslim tentang orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah akan diminta tanggung jawabnya. Kemudian juga hadis Bukhari Muslim tentang pemimpin yang menipu rakyatnya yang tidak mau berpayah-payah demi kemaslahatan rakyatnya maka pemimpin ini diharamkan oleh Allah mencium bau wangi syurga dan pemimpin seperti ini diharamkan oleh Allah masuk syurga dan dia tidak akan masuk syurga bersama-sama dengan rakyatnya. Selanjutnya kita masuk hadis yang baru lagi. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini jadi ditekankan oleh Ibunda Aisyah ya aku mendengar Rasulullah bersabda di rumahku ini karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sabda beliau? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi rawahu muslim ini doa ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah barang siapa yang memimpin perkara umatku lalu mempersulit mereka atau bersikap keras kepada mereka dalam ucapan dan perbuatan, maka berilah dia kekerasanmu. Bersikaplah keras kau kepada kau padanya ya Allah. Dan barang siapa yang memimpin sesuatu dari perkara umatku, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan, maka bersikaplah engkau lemah lembut kepadanya ya Allah. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini perlu disampaikan kepada para penguasa. Para penguasa menjadi penguasa itu tidak gampang ya ikhwan, tidak gampang. Penguasa yang berteriak-teriak jangan korupsi, jangan korupsi, tapi ternyata dia sendiri korupsinya paling besar. Ia mengadakan muktamar untuk menangkal korupsi, mendatangkan pembicara dari sana sini, supaya tidak ada korupsi di suatu daerah, tapi ternyata dia paling besar korupsinya. Allahu Akbar. Pemimpin. Di sini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencermati doa ini, maka kesimpulannya adalah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Kalau ada penguasa yang dia bersikap keras, kasar kepada rakyatnya baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, maka Allah pun akan bersikap keras kepada dia. Kalau ada penguasa, pemimpin yang diberi amanat oleh Allah, lalu dia bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, membantu mereka, memberikan hak-hak mereka dalam ucapan dan perbuatan, maka Allah juga akan berlemah lembut kepada dia. Allah akan baik kepada dia dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi pemimpin itu nggak gampang. Yang lalu telah dijelaskan siapa pemimpin itu. Pemimpin itu banyak. Pertama-tama yang paling bawah pembantu itu pemimpin yang diberi amanat untuk menjaga harta majikannya. Kemudian juga ibu rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin anak-anaknya. Kemudian juga kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga. Dia dapat amanat istri dan anak-anak keluarga. Kemudian RT, rukun tetangga, dia adalah pemimpin. Selanjutnya adalah RW, dia juga pemimpin. Jangan gampang-gampang menjadi calon RT, calon RW itu amanat. Anda sanggup atau tidak? Selanjutnya juga lurah, camat, bupati, wali kota, kemudian gubernur, lalu menteri, kemudian perdana menteri, presiden, raja, pemimpin semuanya. Dan oleh Allah diminta tanggung jawabnya. Kalau dia berlaku baik, maka Allah baik kepada dia. Kalau dia berlaku tidak baik, maka Allah pun akan membalas dia. Di antara kandungan hadis ini, al jazau min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Balasan sama dengan perbuatan. Kalau kaitannya dengan penguasa, ya dengan penguasa itu, kalau dia baik, Allah baik kepada dia. Kalau dia tidak baik, maka Allah akan menyiksa dia dengan berbagai macam siksaan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula harsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salamati ummatihi min ba'dihi wa syafaqatihi alaihim. Keinginan kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan umatnya sepeninggal beliau. dan sikap sayang beliau kepada mereka. Jadi Rasulullah ini sangat sayang kepada umatnya ya. Makanya beliau berdoa kayak gini ya Allah, kalau ada pemimpin ya Allah yang menyengsarakan umatnya, maka sengsarakan dia. Kalau ada pemimpin ya Allah yang baik kepada umatku, maka baiklah kepadanya. Rasulullah sayang. Kita mendengar ayat Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua sikap prinsip yaitu al-hirsu war rahmatu. Al-hirsu Rasulullah sangat ing, sangat ingin umat ini untuk iman dan umat ini selamat. Kemudian yang kedua ar-rahmah, Rasulullah punya sifat kasih sayang kepada umatnya. Selanjutnya <clears throat> ini tentang pemimpin ya. Nanti masih ada lagi yang lainnya. Pemimpin itu nggak gampang. Contohnya RT saja. Itu RT itu harus selalu ngontrol keadaan RT-nya. Bagaimana warga-warga yang berada dalam kekuasaannya harus selalu ngontrol, ngontrol. Kalau ada warga yang sakit, tanggung jawabnya dia. Bagaimana dia berupaya? kamu kan RT. Kalau warga warga yang tidak mau sholat Islam, tanggung jawab dia. Kamu harus lihat dia, dia nggak sholat. Kamu datang ke rumahnya, kamu suruh sholat. <clears throat> Kemudian juga kalau ada kemungkaran di warganya, ada warga yang berbuat mungkar, minum khomer, atau mereka mengadakan acara-acara mungkar, maka kewajiban dia itu wargamu itu, wargamu. Kemudian kalau RT sudah turun tangan nggak mampu, maka lapor ke RW yang lebih tinggi lagi. Mereka harus turun tangan. Loh saya nggak bisa, nggak bisa harus turun. Berikan yang bisa. Tanggung jawab diminta oleh Allah. Kamu jadi RT. Wahai RT, kemarilah kamu. Tanggung jawab. Kita nggak dapat bayaran masuk neraka. Iya. Ada apa mau? Jabatan itu bukan main-main ya ikhwan. Tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan di RT itu lobang, ada orang terperosok jatuh, itu RT-nya yang dosa. Itu jalanmu itu lobang, nggak kamu betulkan. Kamu kan RT. Terus saya nggak ada uang. Ya urunan, patungan dengan warga. Bagaimana diperbaiki jalan itu. Itu belum lagi kita bicara tentang lurah, camat, belum lagi tentang bupati, wali kota. Oh luar biasa, nggak main-main, nggak main-main. Jadi diangkat jadi pemimpin harus siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعد خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم was'alullaha alladhi lakum fa innallaha sa'iluhum amma starha amma star'ahum muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya bahwasanya Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi jadi Bani Israel selalu dipimpin nabi ya Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun Tiap satu nabi meninggal diganti nabi yang lainnya lagi. Jadi nabi itu banyak. Jumlahnya nabi berapa? 124 ribu. Banyak nabi itu. Cuma ada yang kita kenal, ada yang kita tidak kenal. Kemudian di antara mereka ada 300 sekian belas rasul. Jadi Bani Israel dulu dipimpin oleh nabi dan nabi itu bukan hanya ngurusi masalah masalah keagamaan saja, tapi juga ngurusi aspek kehidupan dunia diurusi, diatur oleh mereka semuanya. Tiap-tiap nabi mati diganti oleh nabi yang satunya lagi. Kemudian kata beliau tidak ada nabi sepeninggalku. Sepeninggal beliau nggak ada nabi. Jadi kalau ada orang mengaku dapat wahyu, maka orang itu ya orang kufur karena sudah nggak ada lagi wahyu yang turun terputus. <clears throat> Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Hanya saja yang ada kata beliau, yang ada sepeninggalku nanti adalah para khalifah dan mereka akan banyak para khalifah. Rasulullah selalu nasihati akan munculnya penguasa-penguasa yang dolim. Itu selalu beliau nasihati. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna wahai Rasulullah apa yang Anda perintahkan untuk kita ketika kita menghadapi para khalifah itu Qala kata beliau aufu bai'atal awal bal awal laksanakan bai'at yang lebih dahulu jadi khalifah yang sudah jadi khalifah kita membaiat dia supaya tidak ada khalifah lagi yang datang untuk memberontak Kemudian, "Tsumma a'tuhum haqqahum," kamu berikan hak-haknya khalifah itu. Taat kepadanya. "Was'alullaha alladzi lakum," dan kamu minta kepada Allah hak-hakmu. Fa innallaha sa'iluhum amma tar'ahum, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, kepada para khalifah, para pemimpin. Maksudnya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak khalifah-khalifah, penguasa-penguasa yang mana banyak pula di antara mereka yang dolim. Sebagaimana kita mengenal ya dalam sejarah banyak penguasa-penguasa yang dolim dari kalangan Bani Umayyah dan yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW memberikan maslahat kepada kita. Itu kamu tetap taat kepada khalifah itu taat. Dalam hadis yang lainnya dinyatakan selama tidak kafir ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan akan ada khalifah-khalifah yang menyimpang, yang dolim. Lalu para sahabat mengatakan, "Afala nunabiduhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita memberontak mereka dengan pedang ya Rasulullah? Kata beliau, "La illa antarau kufron bawahan lakum minallahi fihi burhan." Jangan memberontak. Kecuali kalau kamu sudah lihat kekafiran yang nyata kamu punya dalil-dalil dari Allah bahwa dia sudah kafir-kafir nyata, baru boleh memberontak. Dalam riwayat yang lainnya, la ma'aqamus shalah, jangan selama mereka mendirikan sholat. Jadi kalau nggak sholat berarti sudah kafir. Kalau sholat nggak boleh. Kemudian ada syarat lagi al-istita'ah mampu, mampu untuk melakukan itu. Kalau nggak mampu ya percuma saja, tidak dilakukan. Jadi Rasulullah SAW melarang kita memberontak Karena apa? Karena dampak yang timbulkan itu besar Dalam sejarah kita melihat penguasa yang dolim Waktu itu mereka mengirim pasukan untuk menyerbu Madinah Karena ada berita bahwa orang-orang di Madinah tidak mau membaiat penguasa saat itu Lalu penguasanya ngirim pasukan ke Madinah Kemudian di Madinah itu dihancurkan semuanya dan dihalalkan Madinah selama tiga hari. Sudah kamu lakukan apa saja di Madinah, serah. Sudah pasukan yang melakukan segala macam, memperkosa, merampok, membunuh, dan yang lain-lainnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara akibat dari pemberontakan. Akibatnya seperti karena penguasa kalau sudah marah, dia punya senjata, punya pasukan, punya segala-galanya, kacau. Kemudian juga kita juga mengenal tentang terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu yang sangat keji oleh penguasa yang dolim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan kalau kita belum mampu untuk memberontak, kita nggak usah memberontak. Itu kalau sudah benar-benar kafir ya, kafir. Mereka nggak sholat kita punya bukti sendiri, lihat dengan mata kepala dia kafir, bukan katanya, katanya dan katanya. Apalagi sekarang ini zaman fitnah. Karena mengkafirkan orang itu enggak gampang ya ikhwan. At-takfir wat tafsik wat tabdi' ini adalah ahkam syar'iyyah. Menjatuhkan vonis kafir, menjatuhkan vonis fasik dan menjatuhkan vonis ahli bid'ah. Ini adalah hukum-hukum syar'i. Yang kita jangan gampang-gampang, jangan sembrono menjatuhkan hukum itu. Hukum syar'i tidak boleh seenaknya, apalagi hawa nafsu. Jadi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lihat penguasa yang kayak gitu ya kamu sabar. Kamu baiat saja dia. Dia minta apa berikan. Minta apa berikan. Yang penting tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh maksiat kepada makhluk dalam hal tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Taat dalam kebaikan saja. Jadi kita sabar. Juga dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan isma wa ati wa indoroba dohrok wa afada malak. Dengar dan taati pimpinanmu walaupun dia itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ya kita nggak bisa apa-apa kecuali sabar. Sabar ya. Jadi yang diminta oleh mereka apa berikan, berikan kepada mereka. Kamu sabar. Adapun hak-hakmu yang tidak diberikan oleh mereka, kamu minta aja kepada Allah. Subhanallah. Ini solusi dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta apa berikan. Tapi kamu jangan minta mereka minta kepada Allah aja. Karena kamu minta mereka tidak diberi oleh mereka, mereka dolim. Kamu minta kepada Allah dan nanti Allah minta tanggung jawab kepada, kepada mereka. Jadi kita jangan hanya mikir urusan dunia, urusan akhirat. Mungkin di dunia dia menang, tapi di akhirat dia kalah. Karena mereka adalah orang-orang yang dolim Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah solusi yang diberikan oleh Rasulullah saw dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim, yaitu kita sabar, kita tetap taat selama tidak disuruh kita berbuat maksiat dan kita minta hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa itu. Ia ya, bisa saja minta pertanggung apa namanya? pertanggungjawab di depan di depan manusia. Dan manusia mungkin saja menerima pertanggungjawabannya. Kan gitu kan? Mungkin manusia diberi uang berapa, ya nerima tujuh aja. Tapi dia tanggung jawab di depan Allah. Manusia bisa dibohongi, Allah nggak bisa dibohongi. Di antara kandungan hadis ini yaitu la budda lirra'iyati min qa'imin yaqumu bi amriha rakyat harus memiliki pemimpin yang mengatur perkara mereka jadi mempunyai pemimpin ini penting karena kalau negara tanpa pemimpin itu kacau sampai-sampai dalam ahli sunnah wal jamaah itu dikatakan kita 60 tahun dipimpin penguasa dolim itu masih lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Karena kalau tanpa pemimpin yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan, kacau semuanya begini begitu macam-macam lah. Jadi pentingnya pemimpin untuk mengatur urusan rakyatnya, mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus dan melindungi mereka dari kejahatan orang-orang yang dolim. Kemudian selanjutnya Ulul amri fi hadhil ummah humul khulafa wal ulama. Pemimpin pada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para penguasa dan para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Siapa ulil amri ini? Itu al ulama wal umara, para ulama dan para penguasa itu ulul amri. Ini kalau berjalan antara ulama dengan umara sama-sama menegakkan syariat, masya Allah. Karena ulama saja tanpa kekuatan kurang, butuh kekuatan. Tapi kalau ulama dengan Umar, masya Allah. Ada contoh begini, ikhwan wa Di sini ada jurang. Ada jurang ya. Kemudian ada orang-orang yang datang, mereka hendak masuk ke dalam jurang itu. Cara yang paling tepat untuk menyelamatkan orang supaya nggak masuk ke jurang itu bagaimana? Misalnya di jurang itu didirikan apa namanya sound system ya, yang besar-besar yang kuat suaranya. Lalu ada orang yang teriak-teriak, "Awas ada jurang, awas ada jurang, jangan masuk jurang." kita kira mereka masuk jurang atau enggak? Mereka enggak mau dengar. Mereka banyak yang mabuk. Banyak yang mabuk yang enggak sadar, mabuk oleh dunia. Walaupun diteriaki dengan pengeras suara yang besar, jangan masuk jurang hati-hati. Yang mereka tetap masuk jurang juga, mereka mabuk. Jadi dengan teriakan-teriakan aja kurang. Kemudian ada yang mengatakan kalau gitu gini aja, kalau ada orang mau datang ke jurang itu kita datang ke dia, kita tuntun, jangan masuk jurang. Caranya efektif atau tidak? Caranya efektif tapi kita nggak nggak mampu. Yang mau masuk ke jurang satu juta, yang nonton cuma dua orang. Gimana? Ini mau masuk satu juta, mau masuk jurang, kita cuma dua orang. Paling kita sanggup nonton orang sepuluh, nah yang lainnya itu sembilan ratus ribu lebih masuk jurang juga. Kira-kira bagaimana cara yang cocok? Cara yang cocok itu dikasih pagar jurangnya. Kasih pagar ya, yang kuat pagarnya sehingga orang nggak bisa masuk jurang, lalu dikasih pengeras suara juga. Awas hati-hati ada jurang, diterangkan. Kemudian juga ada yang bagian nuntun. Ini maksudnya adalah kerjasama antara ulama dengan umarok. Ulama mungkin hanya bisa teriak-teriak saja, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu. Ini haram, ini halal, jangan masuk neraka. Itu bisa. Kemudian mungkin juga ulama bisa nuntun orang hati-hati dituntun dengan tangannya supaya selamat. Tapi yang bisa memberikan pagar itu siapa? Ya penguasa. Kasih pagar dia bangun pagar supaya orang-orang nggak -orang masuk ke sana. Di sini adalah pentingnya ulama wal umarok. Di situ ada diskotik. Di sini ulama teriak-teriak, jangan masuk diskotik, diskotik itu haram, bahaya. Ya orang masuk diskotik semuanya, mereka mabuk. Iya. Terus bagaimana caranya? Nah, penguasa turun tangan, ditutup diskotiknya ditutup. Mereka mau ke diskotik nggak ada. Nah ketika nggak ada, lah tugasnya ulama sekarang nonton dia ayo ke masjid. Ada solusinya atau diberi solusi-solusi yang lainnya yang tidak menimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul amri yaitu al ulama wal umara, para ulama dan para penguasa. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara kandungan hadis ini lirra'iyati al an yas'alu hukamahum ar bihim. Rakyat punya hak meminta agar penguasa bersikap lemah lembut kepada mereka. dan mau bersusah payah demi kemaslahatan rakyatnya. Jadi ini haknya rakyat ya. Jadi bisa rakyat datang kepada penguasa meminta kepada penguasa supaya mereka bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, supaya mereka memikirkan maslahat rakyatnya. Boleh. Sekarang kita bisa kirim surat, iya kan? Bisa kirim surat. Bisa kirim surat atau juga kirim SMS kan bisa. Yang penting kita sudah menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kalau perlu sebelum nulis surat salat malam salat tahajud dulu. Ya salat tahajud didoakan penguasanya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, rusaknya penguasa adalah rusaknya rakyat. Salat tahajud walaupun nangis dulu kepada Allah. Mudah-mudahan surat saya diterima oleh penguasa nanti. Kemudian ditulis juga sholat surat itu pada malam hari Pada waktu-waktu yang mustajab Ini Masya Allah ini rakyat yang ikhlas untuk kebaikan penguasanya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula takdimu amriddin ala amrid dunia. Mendahulukan perkara agama daripada perkara dunia. Jadi mendahulukan perkara agama daripada perkara dunia. Karena di sini itu supaya kita taat kepada penguasa Itu perkara agama Adapun perkara dunia Penguasa ngurusi kita Maka kita sabar Kalau mau ngurusi Alhamdulillah nggak mau ngurusi Ya kita lapor aja kepada Allah Kita bisa melapor kepada Allah Kemudian diantara kandungan hadis ini pula al bayatu la tajibu illa li imami jama'atil muslimin. Bayat tidak wajib kecuali kepada imam jama'atul muslimin imamnya kaum muslimin. Ini maksudnya adalah bayat kepada Amirul Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Kemudian di antara kandungan hadis ini idhamu mas'uliyatil imam, betapa besar tanggung jawabnya pemimpin. Kemudian yang terakhir di antara kandungan hadis ini Hadal hadith min dalaili nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini adalah merupakan dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana kira-kira yang terakhir ini? Diambil dari mana? Dari mana? Deden. Iya, karena beliau tahu sepeninggalku nanti akan datang penguasa-penguasa yang dolim. Ini adalah merupakan wahyu pemberitahuan dari Allah dan ini dalil kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, wa an Aidin ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Inna syarrar ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum muttafaqun alaih. Dari Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau masuk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini bukan sahabat ya. Ubaidillah bin Ziyad ini salah seorang pemimpin pasukannya Yazid bin Muawiyah. Yazid juga bukan sahabat jadi Yazid ini punya pemimpin namanya Ubaidillah bin Ziyad. Yang Ubaidillah ini mengerahkan pasukan untuk menghalang-halangi cucu Rasulullah SAW Al-Husain yang sampai akhirnya pasukan itu berlaku melampaui batas membunuh cucu Rasulullah SAW membunuh pemimpin para pemuda ahli syurga Al-Husain dibunuh dengan cara yang keji keluarga Rasulullah dibunuh dengan cara yang keji bahkan kepalanya Al-Husain dipenggal dipotong kepalanya, dipenggal, di bawah keliling. Allahu Akbar. Jadi ini ada seorang sahabat namanya Aid bin Amr mendatangi ini Ubaidillah bin Ziyad didatangi. Sambil berkata, "Wahai putraku." Karena masih muda ya, lebih muda dari dia, ini sahabat. Dia masih hidup pada zaman tabi'in, berarti tua. "Wahai putraku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang dolim yang bersikap keras kasar kepada rakyatnya hati-hati kamu jangan sampai kamu termasuk golongan mereka muttafaqun alaih hadis ini sahih Bukhari Muslim jadi menasehati ini sahabat Rasulullah lebih tua ini abdillah Ubaidillah bin Ziyad bin Ziyad masih muda dinasehati. Hati-hati kamu ya. Jangan sampai kamu jadi penguasa yang dolim. Seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang dolim yang bersikap keras dan kasar kepada rakyatnya. Hadit ini pernah dijelaskan yang lalu ketika kita bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, hadit yang terakhir dalam bab ini. Wa'an Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Abu Maryam Al-Azdi semoga Allah meridainya Beliau seorang sahabat. Annahu qala li Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ya termasuk khalifah waktu itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Al Hasan bin Ali, Kemudian beliau mengundurkan diri demi persatuan kaum muslimin. Lalu yang diangkat jadi khalifah adalah Muawiyah. Kemudian terjadilah fitnah-fitnah yang macam-macam. Waktu itu Abu Maryam Al-Azdi mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allah duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang oleh Allah diberi sedikit kekuasaan daripada perkara kaum muslimin, lalu dia menghalang-halangi, tidak mau memberikan hajat mereka, kebutuhan mereka, kepakiran mereka, maka Allah akan menutup diri, tidak mau memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka, kepakiran mereka pada hari kiamat. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaisil muslimin setelah mendengar nasihat ini, sahabat Muawiyah takut, lalu beliau mengangkat orang untuk melaksanakan hajat-hajatnya kaum muslimin. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad hasanun li ghairihi, hasan li ghairihi. Jadi nasihati penguasa ya. Nasihati kalau kita bisa datang kepada penguasa dinasihati. Dinasihati dengan cara yang baik dan ikhlas. Ikhlas kalau perlu doa dulu. Doa dulu. <clears throat> Semoga nasihatnya diterima oleh penguasa. Jadi kalau orang oleh Allah diberi kekuasaan lalu dia menutup diri, tidak memperhatikan hajat-hajat rakyatnya. Rakyatnya fakir, kelaparan dibiarkan. Rakyatnya butuh ditutup. Maka Allah akan menutup dari mereka. Mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membiarkan mereka tidak membantu hajat-hajat kebutuhan mereka pada hari kiamat nanti. Dan kebanyakan penguasa sekarang ya seperti ini. Mau menemui penguasa itu repot. Walaupun alhamdulillah penguasa ada juga yang baik yang mereka membuka diri kepada rakyat dan memberikan masukan. Baik masukan lewat surat, ya kan? Ada kotak pos. Yang penting kita kirim surat. Soal surat kita dibaca atau enggak dibaca itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah ngirim surat kepada dewan atau yang lainnya atau kita kirim SMS. Karena ada nomor SMS-nya kan? SMS. Nasihat yang sopan, yang akhlak. Kalau boleh dituliskan hadis-hadis ini, ada riwayat dari Rasulullah seperti ini, dikirimkan ke mereka. Yang penting kita sudah memberikan masukan. Mereka baca, ada kalanya mereka dapat hidayah dari Allah. Yang penting mereka sudah iqamatul hujjah dan menegakkan hujjah kepada mereka. Hmm. Di antara kandungan hadis ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sama dengan yang tadi al jazaa'u min jinsil amal balasan sama dengan perbuatan. Kalau penguasa menutup diri dari rakyatnya, maka hari kiamat nanti Allah menutup dari penguasa, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah merupakan dalil bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah hari kiamat nanti. Karena orang yang jahat tidak melihat Allah, Allah murka kepada mereka. Berarti orang yang baik, yang soleh melihat Allah karena Allah ridho dan suka kepada mereka. Dalil-dalil mengenai melihat Allah ini sangat banyak. Seperti apa, bagaimana, wallahu a'lam kita tidak tahu. Kemudian di antara kandungan hadis ini tahdirul hukam minal i'radi Antahkiki masalihir ra'iyah. <clears throat> peringatan kepada para penguasa dari berpaling untuk melaksanakan maslahat-maslahat rakyatnya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula sur'atus batis sahabat. Para sahabat segera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Muawiyah ketika diberitahu ini langsung ketakutan. Beliau mengangkat petugas yang khusus untuk memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Inilah mungkin diantara yang bisa kita ambil dari Riyadhus salihin. Wallahu a'lam Insya Insyaallah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha ilan tafakiru kawatu bu'ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.